ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ما كان لبشر سورة آل أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله عز وجل في berfirman Walakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah kalian rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab dengan apa yang kalian ajarkan dari al-kitab. Wa bima kuntum tadrusun dan dengan apa yang kalian pelajari. Pada ayat ini Allah Azza wa Jal memerintahkan agar mereka menjadi rabbaniyin para pendidik kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita uh, yakni para pendidik bukan sekedar mendidik di sini karena dalam tafsiran mereka adalah ulama ulama hukama kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadilah kalian rabbaniyin yakni para ulama para hukama terutama orang-orang yang penuh hikmah dalam berkata, dalam berbuat. Sulama, sulama adalah orang-orang yang penyantun, sabar, baik, tidak tergesa-gesa. Ini namanya halim. Sulama itu makna rabbaliyin. Jadi suatu kemuliaan ketika orang betul-betul menjadi seorang yang seperti itu penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan apa? Ilmu, kelembutan, sabaran, penyantun dan seterusnya. Disebutkan pula dalam tafsiran Al-Bani, yakni alladzina yu'allimuna an-nas bi sighari al-'ilm qabla kibarihi. Orang-orang yang mengajari manusia yang lain bisigaril ilm qabla kibarihi dengan ilmu-ilmu yang kecil dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar. Nah ini menjadi prinsip tarbiyah pendidikan. Seorang Rabbani bisa sifat-sifat yang tadi disebutkan, maka dia pun dalam mengajari, mengajari secara bertahap. Mulai dari yang kecil dulu, sampai kemudian berikutnya yang lebih tinggi sampai kemudian berikutnya yang lebih tinggi lagi. Ya. Mulai dari membaca Al-Quran, mengeja huruf-huruf Arab, hijaiyah, sampai bisa membaca Al-Quran, sampai mengetahui maknanya, sampai meluas dalam mengetahui makna-makna Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu dan seterusnya jumlah seorang Rabbani. Jadi seorang Rabbani yang Allah perintahkan agar seseorang itu menjadi seperti mereka, yakni kalau begitu orang yang betul-betul berilmu yang tinggi. Disaksikan dalam berbagai tafsir yakni itu ada ilmu yang mantap ilmunya, tinggi ilmunya. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meninggal ketika itu seorang mengatakan mata al yaw rabbani hadhihi ummah pada hari ini meninggal rabbaninya umat ini siapa itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang jelas ikhwan fillah rahimakumullah jadi ya Eh, status seseorang menjadi seorang pendidik ini sebuah status yang tinggi dalam Islam. Kata beliau, tidak asfanahu dengan syarat dia betul-betul mumpuni dan teliti. Bukan sekedar seorang diposisikan sebagai pendidik, bukan sekedar seseorang yakni uh, disematkan padanya label seorang guru, seorang pengajar, bukan. Tapi betul-betul dia membidangi bab itu, tidak asfalan. Makanya seseorang ketika terjun dalam bab ini, dia harus betul-betul berusaha ekspan, teliti dan mumpuni sehingga nanti hasilnya pun diharapkan akan menjadi hasil yang sangat baik yang akan terlihat pada anak-anak didiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Inna Allah yuhibbu qawman idha amila amalan al-istinah. Atau Inna Allah yuhibbu ahadan idha amila amalan al-istinah. Yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mencintai seseorang bila dia beramal sesuatu amalan dia yubbinahu teliti badannya dan membidanginya. Maka dari itu dalam bab ini seorang mudarris, guru atau muallim, pengajar atau disilahkan apa saja yang jelas dia mesti melakukan ihsan kesulitan padanya betul-betul membidanginya dan serius di dalam menggeluti bab ini. Kalau kita tahu bahwa segala bentuk kerjaan, sekalipun misalnya tukang bangunan atau tukang kayu atau tukang batu atau yang lain Seorang senang kalau orang itu betul-betul memilikinya dan ahli padanya. Dan seorang tidak senang kalau melihat orang pada bab-bab tadi ternyata tidak memidaminya. Membangun rumah kita tapi ternyata tidak memidaminya misalnya. Nah ini dalam bab yang sifatnya duniawi. Bagaimana ini dalam bab ukrawi pendidikan agama mendidik anak-anak muslimin, mendidik anak-anak ahli sunnah yang kita harapkan di masa depan mereka akan menjadi generasi penerus yang baik. Kemudian catatan yang lain wa akhlasallahi ta'ala bi. Dia juga harus ikhlas. Betul-betul karena Allah lillahi ta'ala mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal bukan karena sekedar hobi bukan pula karena mengharapkan maslahat duniawi apakah itu harta benda atau popularitas atau pujian manusia tidak tapi betul-betul billah karena Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga, warabbat kullab at-tarbiyah al-islamiyah as-sahihah. Dia mentarbiah anak-anak didiknya dengan tarbiyah Islamiyah yang sahihah yang benar. Ini juga catatan penting. Kenapa? Karena terjadi orang sudah ikhlas, orang tersebut juga sudah sungguh-sungguh tapi ternyata tidak mengetahui terbiah yang sahihah seperti apa. Sehingga karena terbiahnya tidak benar, maka hasilnya pun tidak baik. Oleh karena itu sangat perlu kita mengetahui bagaimana tarbiyah yang sahihah, bagaimana diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya wal murabbi wal murabbiyatu al mudarris wal mudarrisah wal muallim wal muallimah wa yashmalu al ab wal um wa kull man yar'a al aulad. Dan ketahuilah bahwa yang disebut pendidik baik laki-laki maupun wanita ini yang mencakup seorang guru laki-laki maupun wanita muallim pengajar laki-laki maupun wanita dan mencakup al-ab bapak dan ibu. Jangan dianggap pembahasan ini oh ini untuk para guru saja. Tidak. Sampai pada al-ab ayah dan ibu. Ini justru pendidik utama bagi anak-anak. Jadi sadarilah masing-masing kita kita ini juga sebagai pendidik untuk anak-anak kita Sebelum mereka pergi ke madrasah, mereka bersama kita terlebih dahulu. Sejak kecilnya, sebelum berangkat ke madrasah, mereka bersama kita. Setelah pulang dari madrasah, mereka bersama kita. Berapa jam di madrasah, berapa jam di rumah kita? Ternyata lebih banyak di rumah. Kalau begitu, jangan terlewatkan pengetahuan ini bahwa orang tua juga merupakan murabi pendidik bagi anak-anaknya. Dia pun bertanggung jawab. Bahkan seperti dalam ini, yang nanti akan baca, ya, Inna Allah uh, eh, sa'ilun kulla ra'in amma tar'ah Sesungguhnya Allah Azza wa akan bertanya kepada tiap-tiap penanggung jawab tentang apa yang di bawah tanggung jawabnya. Hatta yasara rajul di ahli sampai nanti Allah akan bertanya minta tanggung jawab kepada setiap orang tentang keluarganya. Ahabiyah amdiyah apakah dia akan menjaga eh, telah menjaga atau justru dia menyanyiakan mereka. Nah, begitu pula kita mungkin di sini ada bapak-bapak, ada yang masih muda-muda, ada yang masih anak-anak. Semua yang kita kaji ini untuk kita semuanya. Ya, yang muda-muda yang masih anak-anak bahkan insya Allah di masa yang akan datang juga akan menjadi para murabi sendiri. minimalnya untuk keluarga yang budi syukur-syukur bisa untuk yang lain. Wa kunta man al dan semua bahkan mencakup semua yang mendidik anak-anak. Yakni apapun sebutannya yang penting kedudukannya seperti ini. Fal mudarrisu rabbul ajyal. Seorang guru adalah pendidik bagi generasi-generasi. Wa alaihi yatawaqqafu salahul mujtama' wa Terkait dengannya kebaikan suatu masyarakat atau kerusakan suatu masyarakat. فإذا قام بواجبه في التعليم فأخلص في عمله ووجه طلابه نحو الدين والأخلاق والتربية الحسنة سعد الطلاب. Kalau seorang guru melakukan kewajibannya dalam mendidik, ikhlas dalam beramal, mengarahkan para santrinya dan anak didiknya kepada agama yang benar dan akhlak yang mulia mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, maka santri-santri maupun anak-anak didik para siswa akan berbahagia nantinya. Wasa'id al-mu'allim guru pun akan akan bersenang hati di dunia dan akhirat baik di dunia maupun di akhirat. Karena mendapatkan keutamaan yang dijanjikan dalam Islam maupun dia pun akan mendapatkan manfaat yang langsung dia rasakan yaitu kebaikan anak-anak bijak itu. Orang tua ketika berhasil menjadi anaknya, anaknya menjadi apa? Anak yang berbakti. Tapi kalau tidak berhasil menjadi anaknya, anaknya menjadi anak yang durhaka. Ya. Yang pertama senang, yang kedua sengsara. Begitu pula seorang guru Ketika pendidikannya berhasil, murid-muridnya akan menjadi orang-orang yang baik, baik untuk mereka, untuk umat, dan untuk bahkan bangsa dan negara. Dan sebelum itu untuk Islam. Menyenangkan. Lebih-lebih dia pun akan mendapat pahala seperti disabdakan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wallahi la an Allah bika rajulan wahidan خير laka min حمر النعم متفق alaih demi Allah seandainya Allah Azza wa Jal memberikan hidayah dengan perantara kamu yakni engkau menjadi sebab Sebab-sebab hidayah bismillah maka bagimu ini lebih baik daripada harta yang termahal sekalipun saat itu unta merah merupakan suatu gambaran harta yang termahal. Nah, jadi seandainya di masa ini ada harta yang termahal dari kendaraan-kendaraan, hidayah itu lebih mahal daripada itu. Ya. Sebetulnya sedikit kita yakni merenungi hari ini seandainya ada orang yang menjanjikan dapat mobil coba kamu ajak orang itu supaya mau taklim supaya dia dapat hidayah nanti kalau kamu berhasil kamu saya kasih mobil ya itu mungkin setiap saat dia berusaha bagaimana menjadikan orang itu bisa tertarik kepada taklim bagaimana orang itu bisa tertarik kepada sunnah demi apa kalau saya berhasil saya dapat mobil nah Tuhan Bidin Allah apa yang Allah janjikan untuk seorang yang menjadi sebab hidayahnya yang lain lebih daripada itu. Tapi kadang kita kurang merasakan yang menjadi Allah Subhanahu itu sebagai suatu motivasi yang besar bagi yang jelas <clears throat> itu yang kita harapkan ya. dari e, keutamaan mengajar. Hadis Nabi SAW yang lain beliau bersabda, "Mu'allimun sa'id yastaghfiru lahu kullu syai' hatta syaitan fil bahr." Orang yang mengajarkan kebaikan yastaghfiru lahu kullu syai' akan memintakan ampun untuknya segala sesuatu hatta tizan fil sampai-sampai ikan-ikan di lautan akan memintakan ampun untuknya. Tadi sahih rawat Tabrani wa Nah, ini keutamaan yang lain dari seorang muallim, seorang murabbi, seorang mendidik. Dimintakan ampun oleh berbagai macam makhluk sampai ikan-ikan di lautan pun memintakan ampunan kepada Allah untuk Siapa yang tidak menginginkan keutamaan ini? Dan kenapa sampai ikan-ikan itu memintakan ampunan untuknya? Karena makhluk makhluk itu mendapatkan faedah daripada kebaikannya. Ya, seorang yang mengajari kebaikan, dia pun akan mengajari kebaikan terhadap hewan-hewan sekalipun. Sehingga hewan-hewan itu merasakan pengajaran baiknya bagi umat ketika orang-orang mengikuti fatwa-fatwa para ulama mengikuti pendidikan para ulama maka makhluk-makhluk akan merasakan kebaikan itu semua. Nah, lebih-lebih manusia mereka akan mendoakan kebaikan akan meminta ampun Yang para ulama rahimahullah ya yang dulu maupun yang sekarang senantiasa doa terlantun untuk mereka ketika kita menyebut nama mereka betul-betul apa rahimahullah semoga Allah merahmati. ketika kita sebut mereka masih hidup kita berdoakan juga ya Allah semoga Allah menjaga mereka ya nah Ulama tersebut mungkin tidak menyangka bahwa ternyata yang mendoakan dia adalah makhluk yang tidak terhitung olehnya. Para ulama yang rahimahullah misalnya bersama sekarang yang Syalbar ya, yang namanya sampai di berbagai penjuru dunia ketika orang-orang menyebut namanya Nabi Adam berapa? Nama ulama dulu Al-Syafi'i rahimahullah, Ahmad rahimahullah dan seterusnya. Imam Malik rahimahullah sufi. Nah, jadi kebaikan yang tidak terhingga oleh kita. Semuanya itu karena apa? Bukan karena kita memberi uang kepada mereka, tapi karena ta'lim, pengajaran, pendidikan, ilmu yang disampaikan kepada umat Tapi kalau sebaliknya tidak ahmal al-muallim wajibahu ahmal wajibahu menyanyiakan kewajibannya. ووجه طلابه نحو الانحراف والمبادئ الهدامة lalu mengarahkan para santrinya atau para anak didiknya, siswa-siswinya menuju kepada inhiraf penyelewengan baik dalam bab akidah atau ibadah atau akhlak budi pekerti kepada arah yang mengawet wal mabadi al hajjama atau diarahkan kepada al mabadi al hajjama yakni dasar-dasar pemikiran yang hajjama menghancurkan pesuluk as atau as-suluk perilaku yang jelek apa akibatnya syaqiyat tullab wa yang muallim para santri maupun para anak didik tersebut akhirnya akan sengsara muallim pendidik pun akan sengsara ya karena hasil daripada apa yang dia ajarkan. Nanti ketika itu dia nggak merasa. kita dia mengajarkan prinsip-prinsip yang tidak baik, tapi ketika itu tertanamkan sehingga anak didiknya menjadi orang-orang yang tidak baik, akhirnya kembali kepada dia juga tidak baik itu. Dia akan merasakan. Setelah itu bagaimana akibat buruk daripada perilaku anak-anak didiknya. Namun daripada itu tanggung jawabnya di sisi Allah Azza wa hukumannya di sisi Allah. Nabi saw bersabda dalam hadis, "Man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-wizri mithlu awzari man tabi'ahu la yanqusu dhalika min awzari shay shay'an. Kata Nabi saw Alaihi Wasallam, yang mengajak kepada dalalah kesesatan ini mencakup berbagai kesesatan dalam akhlak pada akhlak yang tidak baik ya perilaku yang tidak baik dalam ibadah ibadah yang tidak benar dalam keyakinan keyakinan yang menyimpang maka kata Nabi karena Ali min al-wizri mislu awzari man dia akan dapat juga seperti juga orang-orang yang mengikutinya sebanyak apa yang yang mengikutinya maka sebagai itu pula bersama. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengatakan, "Kulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Muttafaqun alaih. Masing-masing kalian adalah ra'in, seorang yang menjawab seorang yang apa diberi beban untuk memperhatikan semua yang ada di bawah tanggung jawabnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, karena masing kalian nanti akan ditanya tentang orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. madrasah, selesai mengajar, selesai urusan, tidak. Ternyata ada tanggung jawabnya. Ya, sebelum tanggung jawab di hadapan Allah, ya tentu tanggung jawab di hadapan uh, kita. Ya, seorang guru bertanggung jawab kepada atasannya dan seterusnya, kepada orang tua, para wali, murid, wali santri dan seterusnya. Dan nanti pada akhirnya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar itu, atas dasar itu semua faliyakun islah kami kalimat ayyuhal murabbi wal mu'allim qabla kulli syai'. Kalau itu jadilah atau jadikanlah perbaikanmu untuk dirimu, pembenahan terhadap dirimu sendiri, itu sebelum segala sesuatu. Artinya perbaiki dirimu sebelum memperbaiki orang lain. al inda al-awlad ma fa'alta. Hal yang baik menurut anak-anak adalah yang kamu lakukan. Anak-anakmu sendiri, ya itu juga anak dirimu. Dia akan menilai hal yang baik adalah yang kamu lakukan. Karena dia masih kosong. Dia masih kosong. Sehingga dia akan lebih cenderung mencontoh apa yang dia lihat pada orang tuanya itu yang dinilai baik lalu dia contoh. Dan itu kita lihat masing-masing kita ya, yang telah menjadi bapak atau ibu ya atau om melihat yang seperti itu pada anak-anak kita Segala sesuatu yang kita lakukan ada saja ya, dari anak-anak kita yang mencontohnya. Ya. Maka dari itu kita wajib berhati-hati dan memperbaiki diri tidak boleh memberikan contoh yang tidak baik. Jadilah teladan yang baik sebuah hasanah untuk anak-anak kita dan anak-anak diri kita. Wal qabih sesuatu yang jelek menurut para siswa adalah yang kamu tinggalkan yang tidak kamu lakukan oh berarti itu jelek begitu penilaian mereka sebagiannya dengan simpel maka dari itu ketika seorang ya e, ternyata keliru yaitu meninggalkan sesuatu yang baik ya jadi dinilai oleh dia memang meninggalkan suatu uh, tersebut karena jelek. Padahal orang ini yang keliru. Sholat tidak dilakukan, oh, berarti sholat tidak baik. Nah, ini pandangan seseorang dari sunnah bagian besar kepada gurunya. Padahal yang salah adalah gurunya. Mestinya dia melakukan sholat sehingga dinilai sholat ini bukan yang baik tapi gurunya sudah tidak memperbaiki diri sehingga dinilai seperti itu oleh sebagian siswanya wa inna husna sulukil murabbi wal muallim wal muallim wal ab afdal min tarbiyatin afdal tarbiyatin lahum dan sungguh perilaku yang baik dari seorang murabbi seorang pendidik dan muallim pengasuh laki-laki maupun wanita bapak maupun ibu ini afdhalu tarbiyatin lahum sebaik-baik tarbiyah untuk mereka yakni kalau begitu kedua hasanah teladan yang baik ini sebaik-baik pendidikan kalau begitu yang namanya pendidikan bukan hanya dengan kita berbicara ini uh, baik maka lakukanlah, ini buruk maka tinggalkanlah. Bukan hanya itu, itu sebagian pendidikan. dan juga yang penting bahkan lebih penting daripada itu adalah al-qudwah al hayyanah teladan yang baik perilaku kita. Kita melakukan amalan-amalan, kita meninggalkan amalan-amalan. Nah, anak-anak kita akan melihat dan akan mencontoh. Anak-anak kita sendiri akan melihat dan akan mencontoh. Makanya karena pentingnya hal ini kita lihat Rasulullah SAW mereka beliau sebagai pendidik terbaik, kedua terbaik. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Laqad kana lakum sungguh kalian ada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah ada teladan yang baik teladan yang baik pada beliau Liman kana Allah wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharap jumpa dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha ketira dan banyak mengingat Allah. Jadi lihatlah keteladanan Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya berkata, tapi beliau juga berbuat dan betul-betul perbuatan beliau merupakan teladan bagi yang lain. Coba lihat sholat beliau, lihat puasa beliau, lihat perjuangan beliau. Lihat, ya, yakni sikap-sikap beliau, semua dalam segalanya. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadil ayat aslun fil bidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan pokok. Ayat ini merupakan dasar dalam hal mencontoh dan meladani Rasulullah SAW baik dalam tutur katanya maupun perbuatan-perbuatannya maupun dalam segala kondisi beliau penampilan beliau dan praktek-praktek beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ambil perbuatan apa saja dari perbuatan-perbuatan kebaikan. Rasulullah adalah puncaknya dalam kebaikan tersebut. Ya. Dalam akhlak beliau paling tinggi akhlaknya. Dalam bersedekah misalnya beliau paling tinggi sedekahnya. Beliau dalam sholat wajib maupun sunnah beliau juga baik teladan di dalam melakukan dalam puasa semuanya. Nah, melihat semua dari amalan-amalan kebaikan Nabi selalu pada puncaknya. Nah, dari sini kita ambil suatu pelajaran kalau begitu seperti yang dikatakan oleh Syekh di sini bahwa kedua adalah keteladanan yang baik ini afdal tarbiyah. Afdal tarbiyah, pendidikan yang terbaik. Makanya kalau ada orang yang misalnya bicara, eh, pandai berbicara, tapi tidak ada keteladanan pada dirinya. Dimana perbuatannya berbeda dengan ucapannya, maka ini dimurkai dan tidak disukai oleh semuanya. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai, manusia pun tidak suka dengan orang seperti itu. Siapa yang suka dengan orang seperti itu? Kabur maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Azza wa Jalla ketika kalian berbicara sesuatu yang kalian tidak pernah melakukan bisanya omong saja tapi berbuat tidak bisa ya begitu pula kita selaku manusia kalau melihat orang yang seperti itu ya sebal rasanya ya kan bisanya bicara perbuatannya mana tidak bisa memberikan contoh oleh karenanya contoh yang baik sekali lagi merupakan asbab dia sebaik-baik pendidikan. وقد كتبت هذه الرسالة من إخواني المعلمين وإخواني وأخواتي المعلمات ليستفيدوا منها في عملهم بعد خبرة في التعليم استمرت أربعين عاما ليعرفوا كيف يكونوا معلمين ناجحين. Kalau beliau kan saya tulis buku ini kepada yakni untuk bimbingan kepada saudara-saudara para muallim yang laki-laki maupun yang wanita agar mereka mengambil faedah darinya dalam aktivitas mereka memberikan pengajaran dan pelajaran setelah pengalaman dalam ta'lim yang berlangsung 40 tahun agar mereka mengambil agar mereka menjadi muallimin para pengajar yang sukses. Nah, jadi beliau rahimahullah juga beliau SAW yang menggeluti bidang ini dan semua ulama sebetulnya seperti itu ya dan beliau yang mencermati bab ini kemudian beliau tulis kitab ini agar kita mengambil faedah dari إن من أهداف التربية والتعليم إنشاء شخصية ذات كتب عليا هذه الشخصية يجب أن تكون مرتبطة بربها تستفيد منه نظام حياتها وتعمل على تقويم مجتمعها وتصحيح مفاهيمها مفاهيمه على أسس صحيحة وهذه هي رسالة المعلم والغرض من تربيته وتعليمه uh, kepentingan seorang pendidik yang sukses yakni pentingnya itu pentingnya seorang pendidik yang sukses sesungguhnya di antara tujuan tarbiyah dan taklim adalah membentuk sebuah karakter manusia yang memiliki keteladanan yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Nah, seorang yang seperti itu betul-betul menjadi teladan yang baik, memiliki sifat yang mulia, adalah asyafiyah alati tersebut birabbihah seseorang yang punya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak bisa tidak. Ya. Baiknya orang itu seperti apa dalam bertutur kata, tapi kalau tidak punya hubungan dengan Allah Azza wa maka itu tidak baik. Dan tidak akan mungkin seorang itu betul-betul baik yang hakiki kalau tidak berhubungan dengan Allah Azza Maka seorang yang berkarakter mulia wajib dan biasa ada hubungan dengan Allah Azza wa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya akidah keyakinan yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Islam itu nizam hayatilah. Dia pun mengambil dari Allah Subhanahu wa taala aturan kehidupannya. Ambil dari Al-Quran yang Allah turunkan, dari hadis yang Allah ajarkan, Allah wahyukan kepada Rasulnya. Ambil aturan kehidupan dari sumber-sumber tersebut. Kemudian ta'mal ala taqwimi mujtama'iha. Melakukan pembenahan terhadap masyarakatnya. Meluruskan hal-hal yang masih bengkok. Watafsih eh, watafsih masanihi ala usuhin sahihah. Kemudian berusaha membenarkan pemahaman-pemahaman yang keliru, meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru ala ususin sahihah di atas asas yang benar yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah ini pokok karakter yang baik pada seseorang biasa ada kaitan dengan Allah Azza wa Jalla kemudian mengambil aturan hidupnya dari Allah melalui Al-Quran dan Hadis. Setelah itu berusaha melakukan pembenahan dan perbaikan di masyarakatnya dan menghindari bidang-bidang kehidupan mereka. Semuanya itu dilakukan berdasarkan prinsip yang benar. Itu يعني ومن المعلوم أن للتربية أسسا تقوم عليها تختلف باختلاف المجتمعات والاتجاهات فإذا كانت أسس التربية في المجتمع الشيوعي مثلا ترتكز على الماديات ونفي الروحيات وقطع سيرة الطالب لربه وإذا كانت أسس التربية في المجتمعات الغربية تقوم على الاستغلال والأنانية والانحلال فإن أسس التربية في المجتمع الإسلامي تقوم على أولويات العقيدة الصحيحة. Kemudian, satu hal yang diketahui bahwa dalam dunia pendidikan, ya, eh, ada pokok-pokok dasar yang menjadi pijakan dalam pendidikan tersebut dan ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan suatu masyarakat dan arah pemikiran mereka. Kalau suatu masyarakat komunis yang bertahan komunis dia akan memiliki suatu dasar dan pijakan dalam pendidikannya di atas madiyat wanafi ruhiyah selalu dikembalikan kepada materi dan dipisahkan dari pendidikan rohani ya, selalu kepada materi dan materi dan jauh daripada pendidikan rohani. Kemudian juga mesti juga ditanamkan padanya qat'u silatul talib diputus hubungan seorang siswa dari Allah Subhanahu wa taala dari Rob atau dari yakni kesembahan secara umum Nah ini dasar pendidikan komunis yang terbentuk pada suatu masyarakat yang berkeyakinan keyakinan itu. Begitu juga misalnya al-mustamaat al orang-orang barat yang kita tahu bahwa pendidikan mereka dan keyakinan mereka sama sekali bukan Islami. Sehingga pokok dasar dan yang menjadi pijakan pendidikan mereka adalah apa? Al-Inhilal wal Ananiyah wal Istibad. Dididik orang-orang itu punya sifat Ananiyah, egois. Kemudian Inhilal, lepas dari uh, akhlakul karimah. Kemudian Ibrahim yang memanfaatkan uh, dunia dan seterusnya. Makanya kita lihat pendidikan ala barat ya seperti Orang-orang yang menjadi orang-orang yang egois dan tidak peduli dengan akhlak sehingga hancur budi pekerti yang baik di oleh mereka masing-masing mikir dirinya sendiri dan tidak boleh ikut campur dengan yang lain sehingga tidak ada amal ma'ruf munkar mau berbuat apa mau berpakaian seperti apa tidak boleh ikut campur ya. itu pula tidak lepas pula tentunya dengan pendidikan Madiyah selalu terkait dengan madah uh, eh, materi dunia. Ya. Tapi dalam Islam dan bagi muslimin maka pokok dasar pendidikan dan yang itu menjadi titik tolak mereka di dalam mendidik adalah ijadu al-aqidah as-sahihah mewujudkan akidah yang benar, keyakinan yang benar. Ini pokoknya segala urusan mewujudkan akidah yang benar, keyakinan yang benar. Ya. Wal-awatif an-nabila menumbuhkan perasaan uh, eh, atau jiwa yang mulia perasaan dan jiwa yang mulia menjaga kemuliaan dan keutamaan wal adab as-samiyah demikian pula adab yang tinggi budi pekerti yang baik akhlak yang mulia akhlakul karimah ini pokok-pokok dasar dalam mendirikan Islam dan Muslim. التي تتمثل في علاقة الطالب بربه وعلاقته بمعلمه وزميله وإدارة مدرسته ومن ثم علاقته بأسرته pokok-pokok dasar tadi nanti akan terwujud dan tergambar pada hubungan seorang talib santri apa hubungan seorang siswa dengan Allah Subhanahu Akan tergambar pula ini pada hubungannya dengan gurunya dan pengajarnya. Akan tergambar pula hal ini dalam hubungan seorang santri atau siswa dengan teman-temannya. Tergambar pula nanti ketika dia mengatur madrasahnya atau masyarakatnya dan tergambar pula ini dalam pergaulannya dia bersama keluarganya sendiri istrinya dan anak-anak istri dan anak-anaknya ya. jadi inilah pokok dasar tarbiyah Islamiyah setelah dididik dengan akidah yang benar menjaga kemuliaan dan fadilah kemudian akhlak yang mulia, terbentuk pada dirinya karakter yang baik tersebut, maka akan muncul dalam perilaku dia nanti baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dengan makhluk yang mencakup masyarakatnya dan yang terdekat keluarganya, istrinya, anaknya, dan yang lain. Ya, termasuk tetangganya, temannya, bahkan juga tentunya gurunya dan sebagainya. وإذا أردنا أن نحقق هذه الشخصية في الواقع العملي فإن علينا إيجاد المربي الناجح في التربية والتعليم. Kalau kita menghendaki untuk mewujudkan sosok yang seperti itu dalam wujud nyata, maka kita hendaknya mewujudkan Terlebih dahulu seorang murabi yang sukses, pendidik yang sukses dulu. Ya kan? Karena kuncinya di sini. Kalau kita mau menjadi sekian banyak orang yang punya karakter yang baik tadi, ya, bagaimana mewujudkan seorang guru yang bisa mewujudkan seperti itu? Kalau kita tidak punya eh, seorang guru yang bisa seperti itu, ya Bagaimana dengan mulut-mulutnya? Bagaimana dengan santri-santrinya? Bagaimana dengan siswa-siswinya? Nah, ini pentingnya seorang pendidik yang soleh, seorang pendidik yang penting seperti ini. Ada murabbi kalau begitu يجب أن تتوفر فيه شروط وآداب حتى يكون مربيا صالحا ومعلما نافعا Untuk itu maka seorang murabbi, seorang pendidik wajib terpenuhi padanya syarat-syarat dan adab-adab sehingga dia betul-betul menjadi seorang pendidik yang soleh, seorang muallim yang bisa memberi manfaat. Ya, kalau tidak terpenuhi padanya syarat-syarat itu, maka bisa dikatakan mustahil untuk mewujudkan seorang didik yang baik. Wajib memenuhi syarat-syarat seorang pendidik yang soleh, seorang guru yang dapat memberi manfaat. Nah, apa itu syarat-syaratnya? uh, syarat-syaratnya disebutkan oleh Habib Allah Ta'ala nah, pada pembahasan berikutnya ya, ini juga menunjukkan ada sembilan